Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang dimana kita <clears throat> membahas babul awal masih yaitu ya, bab tentang aqidah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab aqidah ini kita masih membahas fasal yang ketiga ya. Fasal yang ketiga tentang iman beriman kepada <clears throat> uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Ya, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Ini pembahasan yang sangat penting makanya apa? E, sangat panjang lebar ya. Perlu pemahaman yang sahih ya perlu pemahaman yang sahih dan mendalam supaya kita betul-betul memahami tauhid yang sebenarnya karena inti daripada tauhidullah ya adalah al-imanu bi uluhiyah bi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan menegakkan tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, <clears throat> mengenai di sini pembahasan kita yang masih kita bahas dalil-dalil nakli dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Kita membahas tentang dalil-dalil nakli nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma yang menunjukkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh, seluruh makhluk. Pada poin yang ketiga, kita masih membahas pada poin yang ketiga, yaitu di antara dalil dari nakli dari Al-Qur'an ya, yang menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk yaitu berita dari para nabi dan rasul tentang keuluhiyahan Allah Azza wa Jalla dan seruan mereka dan dakwah mereka, dakwah para rasul kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ibadatihi ta'ala wahdahu duna siwah. Serta seruan para rasul seluruhnya itu ya apa beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Ya, mengajak orang untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu, sesuatu apapun. Ya, di antaranya adalah di sini perkataan wa qala Yunusu fi tasbihihi. Di antara dalil dalam Al-Qur'an adalah tentang perkataan Yunus alaihissalam. Ini dalil di sini kita akan bahas tentang perkataan Yunus alaihissalam atau ketika Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan sebuah zikir ya yang menunjukkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala sebuah tasbih sebuah doa yang beliau panjatkan tatkala di dalam perut ikan paus. Ini Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Di mana di sini Nabi Yunus fi tasbihihi ya. Nabi Yunus di dalam bertasbih mengucapkan doanya la ilaha illa anta. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maha suci engkau, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Nah ini tentang dalil nakli dari Al-Quran yang menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Itu ucapan Yunus alaihissalam atau doa Yunus alaihissalam yang bunyinya la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin, disembah. Ini menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahin selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, Maha suci Engkau, ya Allah. Ini kuntu minadh zalimin, semuanya aku benar-benar termasuk orang-orang yang yang zalim. Nah, tasbih ini beliau baca atau doa ini beliau baca tatkala di dalam perut ikan paus. Misalnya. Jadi <clears throat> ya eh, zikir tersebut atau tasbih tersebut ya, dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam tatkala di dalam perut ikan paus. Nah berkata Imam Ibnu Kathir dalam tafsir eh, Al-Qur'anul Azim dalam tafsir Ibnu Kathir yang terkenal menceritakan secara singkat tentang uh, asal muasal atau apa namanya Sebabnya Yunus alaihissalam mengucapkan doa ini dalam perut ikan paus. Kita akan simak uh, si, apa, kisahnya dan kisah yang betul-betul hak ini, bukan kisah kisah yang uh, untuk dongeng anak kecil. Enggak, ini adalah kisah hakul, ya, kisah yang paling benar dalam Al-Qur'an tentang kisah para nabi. Itu hamba yang soleh Yunus bin Mata. Yunus bin Mata alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk daerah Ninawa ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk yang daerahnya namanya Ninawa, yaitu suatu daerah di negeri Mosul di Irak. Kata Pak Edi ya, di Irak, Mosul betul di Irak. Yang jumlah mereka, jumlah mereka itu jumlah kaum Nabi Yunus alaihissalam lebih dari 100 ribu lebih dari 100 ribu orang kaumnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam surat As-Saffat ayat 147 wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sini dan kami utus dia dan kami utus dia maksudnya Yunus alaihissalam kepada 100 ribu orang atau lebih jumlah kaum jumlah yang besar ya. Nabi Yunus alaihissalam menyuruh mereka kepada Allah azza wa jalla akan tetapi mereka kaumnya enggan menerimanya, tuh gitu kan? Enggan menerima dakwah Yunus alaihissalam dan tetap apa, berada di dalam kekufuran mereka. Berdakwah terus ya. Oh, bertahun-tahun tetapi kaumnya tetap tidak mau meninggalkan kekufuran. Kemusyrikan mereka. Lalu dia Yunus alaihissalam ya keluar dari kaumnya, meninggalkan kaumnya maksudnya dengan penuh kemurkaan, marah kepada kaumnya yang enggak yang tidak mau beriman satu orang pun dan mengancam mereka dengan azab setelah tiga hari ya karena keingkaran mereka keengganan mereka menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya keluar dari negerinya dengan perasaan marah gitu kan jengkel gitu, murka kepada kaumnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengancam mereka dengan azab setelah tiga hari. Setelah tiga hari ini nanti akan turun azab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah terbukti mendapatkannya, ya, ketika kaumnya telah e, membuktikan maksudnya telah apa namanya? E, telah sampai kepada kaumnya ya suatu azab <clears throat> belum belum belum sampai turun tapi sudah ada tandanya gitu ya ketika mereka telah terbukti mendapatkannya dan mereka pun mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam tersebut tidak berdusta ya benar dalam dakwahnya mereka pun keluar ke lembah-lembah bersama anak-anak kecil nah ini kisahnya ketika sudah uh, apa azab sudah mau datang yang dijanjikan oleh Yunus alaihissalam mereka menyesal kemudian beriman kepada Allah azza wajalla dan beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam mereka keluar dari rumah mereka menuju lembah bersama anak-anak kecil, dibawa anak kecil. Binatang-binatang ternak dibawa semuanya, hewan-hewan mereka dibawa ke sebuah lembah, sebuah lapangan, semuanya berkumpul. di mas 100 ribu tuh keluar rumah karena eh, tahu ini adalah akan, turun azab, ya, mereka menyesal. Kemudian mereka bertobat semuanya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mereka berdoa sudah itu meminta pemeliharaan serta meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla supaya tidak diturunkan azab. Mereka menyesal, bertobat dan beriman sudah. Ya, menyesal uh, apa namanya menolak dakwah Yunus alaihissalam. Akhirnya jadi beriman, seluruhnya beriman, subhanallah ya. Jadi begitu ditinggalkan Yunus alaihissalam, berbalik awalnya nggak ada yang mau beriman, begitu ditinggalkan beriman seluruhnya, 100 ribuan lebih beriman. Nggak ada satupun ya yang tersisa. Maka Allah pun mengangkat azab dari mereka. Maka Allah pun mengangkat azab dari kaum Yunus alaihissalam. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ Yunus." <clears throat> Dalam surat Yunus 98. Dan mengapa tidak ada suatu kota yang beriman <clears throat> lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ya. Makanya apa disebutkan e, <clears throat> seseorang atau suatu kaum yang beriman tatkala sudah ada datangnya azab ya, tidak diterima imannya kecuali kejadian kepada apa yang terjadi di kaum Yunus katanya. Tatkala azab mau turun, mereka beriman diterima imannya dan azabnya diangkat. lama amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Tatkala mereka beriman, ya, kaum Yunus alaihissalam beriman, kami hilangkan dari mereka azab, kami angkat dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Ya, wa mata'anahum ilahin. Dan kami beri apa mereka kesenangan. Ya. E, kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Nah, mereka hidup setelah itu lama. Tidak ada yang mati sedikit pun. Tidak ada mati seorang pun maksudnya ya. E, karena azab enggak ada. kan azabnya sudah di, diangkat. Nah, jadi intinya ini e, apa? umat yang sangat besar ya, sangat banyak, azim, azim, al umatu azimah. Umat yang sangat besar jumlahnya seratus ribu lebih. Yang dimana <clears throat> mereka beriman seluruhnya atas sebab dakwahnya Yunus alaihissalam. Ya ini termasuk daripada keutamaan ya, seorang nabi yang mulia ya, keutamaan yang besar di mana kaumnya beriman seluruhnya ya akan tetapi Yunus alaihissalam tidak mengetahui kaumnya sudah beriman karena meninggalkan terlebih dahulu kan meninggalkan kaumnya dalam keadaan murka marah ya dan dia lari dari Tuhannya maksudnya pergi meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya untuk berdakwah maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang perginya Yunus tanpa izinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat 140, "Idza abaqa ilal fulkil mashhun." Ingatlah ketika ia Yunus lari. Lari dari Tuhannya, maksudnya lari sini pergi meninggalkan kewajiban, belum ada perintah untuk meninggalkan kaumnya sudah lari gitu. Ke kapal yang penuh muatan, ya. Idza abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika ia Yunus lari ke kapal yang penuh muatan meninggalkan kaumnya. Nah, di sini lari di sini maksudnya meninggalkan pergi meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan untuk berdakwah, untuk tetap sabar menghadapi kaumnya. Kau berkata saya Sa'di Al-Zahir ya, e, Zahir dari ayat ini maksudnya Yunus alaihissalam terlalu cepat-cepat mengambil tindakan. Dia marah kepada kaumnya, kemudian keluar meninggalkan kaumnya. Ya keluar dari negeri meninggalkan kaumnya sebelum qabla ayyamuruhu ayyamuruhullahu bidalik sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya ya sebelum Allah memerintahkan kepadanya karena nabi kalau untuk hijrah itu harus nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Yunus alaihissalam meninggalkan ini ini fitrah, ini maksudnya tabiat manusia. Menurut kita nggak ada nggak salah, tapi di hadapan Allah ini ada suatu kesalahan. Ya, jadi intinya Eh, eh, Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyangka dan dia menyangka ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersempitnya. Wadzanna an Allah an Allah la yaqdiru alaih. Maksudnya la yudhiqu alaih fi batni hud kata. Jadi menyangka Allah tidak akan mempersempitnya nanti apa di dalam perut ikan Hud. Yunus tidak tidak tidak mengetahui yang gaib. Dia tidak menyangka ketika meninggalkan kaumnya itu ternyata akan di, dipersempit oleh Allah yaitu sempit sini kehidupannya dimasukin ke dalam ikan Hud sebagai penjaranya. Ibtila ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, ini memang nabi itu maksum di sini maksumnya. Ketika salah langsung Allah tegur. Kalau kita nggak ada yang negur, ketika salah terus salah terus ya nah ini namanya maksum di sini nah, tapi manusia biasa ketika ada kesalahan tapi menurut kita bukan salah tapi di Allah itu suatu kesalahan yang yang ini bukanlah aib karena ini sudah ditegur diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala intinya uh, dia menyangka bahasanya Allah tidak akan mempersip, mempersempitkannya yaitu maksudnya uh, tidak apa menyangka Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam ikan paus nah, eh, ya atau di sini wadzana annahu sayafutullah ya menyangka bahwasanya Allah apa membiarkan dia begitu saja begitu. Nah, ini kata saya tadi tidak ada tidak tidak mengapa ya adanya suatu sangkaan ter, uh, timbul dari orang yang sempurna seperti nabi yang itu hanya sepintas tidak menetap bersangka buruk kepada Allah hanya sepintas saja begitu langsung kan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tidak mengapa. Intinya di sini Kemudian saya Ibnu Katsir melanjutkan kisahnya Yunus alaihissalam pergi <clears throat> dengan menaiki perahu bersama suatu kaum. Perahu itu diterpa gelombang, perahunya banyak muatannya gitu kan. Perahu itu pun diterpa gelombang ombak badai gitu kan, besar bersama mereka. Dan mereka merasa takut tenggelam. Lalu mereka mengundi, mengundi ya, mengundi siapa seorang di antara mereka yang harus dibuang ke laut. Ah, untuk meringankan beban perahu karena ombaknya dahsyat ya uh, mereka takut takut tenggelam harus ada yang dilempar ke laut untuk meringankan beban beban perahu ya maka undian pun di undian, undian pun dimulai dan jatuh kepada Yunus alaihissalam akan tetapi mereka enggan untuk membuang Yunus. Dia tahu ini seorang nabi, seorang soleh, seorang hamba soleh maksudnya. Mereka enggan untuk melempar eh, Yunus ke perahu. Maka diundi lagi sekali lagi katanya. Kita undi lagi ternyata jatuh Yunus alaihissalam lagi. Sampai tiga kali mengundi mereka enggan. Sudah ketiga kalinya maka Yunus yang berdiri dan, eh, tetap habis ini undian tetap jatuh kepada eh, Yunus alaihissalam. Lalu Yunus berdiri dan membuka bajunya, kemudian dia menceburkan dirinya ke laut. Enggak nunggu untuk diceburkan, <laughs> tapi karena tahu ini adalah ibtila dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu karena meninggalkan kaumnya ini ini ujian dari Allah maka Yunus berdiri buka pakaiannya ditolak ya, ini juga ujian luar biasa ya cebur ke laut laut lagi bergelombang badai ini hamba yang soleh Yunus alaihissalam kemudian uh, Yunus alaihissalam menceburkan dirinya ke ke lautan tersebut kemudian Allah subhanahu wa taala mengutus di laut hijau karena di sana disebutkan Bahrul akhbar Allah alam ya, laut hijau kan ada laut merah laut hijau maka ini perkataan Ibnu Mas'ud supaya nggak supaya orang jangan salah ada laut merah di sini itu nggak ada laut merah di sini ada laut merah kan di laut di Arab hmm. antara per, apa, perbatasan Saudi. Nah, itu ada laut merah. Maka ibnu Masud subhanallah ya menyebutkan laut hijau, bukan di sana berarti. Bukan laut merah berarti. Laut merah waktu kejadian apa? pembelahan pembelahan laut oleh Musa alaihissalam. Kalau ini di laut hijau sebutnya katanya. Laut hijau Allah alam di mana tempatnya? Intinya di laut hijau sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud seekor ikan paus yang besar ya, berenang membelah lautan ya, eh, hingga ia datang dan menelan Yunus ketika menceburkan dirinya dari perahu itu ya maksudnya itu udah udah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya eh, apa namanya udah diberi ilham ikan paus untuk menelan Yunus ketika eh, Yunus menceburkan dirinya ke laut, datangkan paus dan dilahapnya. Maka Allah memberi ilham kepada ikan paus, bukan wahyu tapi ilham. Kalau kepada selain Nabi namanya ilham. Kepada ikan paus itu, janganlah engkau memakan daging Yunus dan merusak tulang-tulangnya, karena Yunus bukan rizkimu. Dan perutmu menjadi pelindungnya. Jadi pelindungnya. Jadi dia sebagai seperti rumah kan besar, seperti pesawat kan. Seperti jadi pelindung Yunus kalau enggak dilindungi ikan paus, kan bisa hancur di lautan kan iya, iya. dilindungi cuman uh, subhanallah ya di sana bertahan tiga, tiga hari lebih Yunus dibawa di dasar lautan uh, tidak binasa ya tidak binasa badannya ya uh, utuh ya? <clears throat> Allah alam ini diantaranya yang mukjizat kan di sini iya. di luar nalar kan di dalam perut ya, paus tapi bisa hidup dalam berapa hari maka tatkala di dalam Lihat di sini kejadian tatkala di dalam perut ikan paus, tapi nggak ada riwayatnya Yunus itu sujud, nggak ada saya menemukan dalam hadis. Kalau ada cerita-cerita tambahan katanya beliau sambil sujud kemudian bertasbih. Tapi di sini langsung Ibnu dalam tafsir yang lain saya eh, lihat langsung aja begitu tahu ada di perut ikan paus dan dia uh, ya dalam kegelapan dan masih hidup dalam tafsir lain disebutkan dalam kisah uh, Al-Anbiya Ibnu Nabi Yunus begitu ada di perut ikan dia dia gerak-gerakan ternyata masih hidup sangkanya udah mati gerak-gerakan tubuhnya kakinya wah oh, saya masih hidup terus gelap kan terus akhirnya dia nah di sini ada penyesalan Allah memberi ilham kepadanya untuk mengucapkan zikir ini yang diabadikan sampai hari kiamat ya berikan zikir ini da fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya maka ia menyeru maka Yunus menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahin selain engkau Maha suci engkau ya Allah Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim Berkata Ibnu Mas'ud ya, Yang dimaksud dengan fi Fidhulumat Maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap Adhulumat di sini berkata Ibnu Mas'ud ya, Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Kegelapan disebut sini ada tiga kegelapan. Kegelapan di perut ikan. Gelap kan di dalam nggak ada tak cahaya. Kegelapan dasar lautan. Gelap. Enggak sampai ada cahaya matahari. Kegelapan malam. Berdoa di waktu malam itu di tiga kegelapan. Nabi Yunus berdoa dengan doa ini kata Ibnu Mas'ud. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari uh, Amir bin Maimun, ya, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, dari Ad-Dahab, Al-Hasan, Al-Basri, dan Qatadah. Yang menafsirkan fi zulumat ini kegelapan di perut ikan mu, uh, ikan paus, kegelapan uh, lautan, dasar lautan, kegelapan malam. Berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ya, dan lainnya, yang lain-lain berkata, hal itu adalah karena apa ketika ikan paus tersebut membawanya pergi hingga mencapai dasar lautan ya dasar lautan membawa Yunus alaihissalam maka Yunus mendengar tasbihnya hewan-hewan laut dan kerikil di dasar laut itu katanya ya jadi sampai mendengar Yunus juga mengucapkan tasbih ini ini tasbih terus berulang-ulang ini tasbih penyesalan dan bertobat nanti kita akan uh, apa akan lihat makna dari kandungan tasbih yang agung ini kan jadi intinya tatkala kata Ibnu Mas'ud ini asar ternyata ya Ibnu Abbas mengatakan hal itu e, hal itu maksudnya ketika beliau bacakan ada tatkala ikan paus membawanya ke dasar lautan, dasar lautan Pak, yang gelap kan? Mau pergi hingga mencapai dasar lautan, maka Yunus mendengar tasbihnya hewan-hewan laut di sekitarnya. Ya, dibuka takbir tentang yang goib dan kerikil-kerikil sampai batu-batu karang mungkin kerikil itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, bertasbih. Nah, kita enggak tahu, enggak paham tasbih mereka. Bertasbih menurut kemampuan ke keadaannya masing-masing, ya. Jadi sampai Yunus mendengar tasbihnya hewan-hewan laut dan kerikil di dasar laut itu, di sanalah ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh Tidak ada ilah yang berhak diibadahin selain engkau ya Allah maha suci engkau sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim aku termasuk orang-orang yang zalim maksudnya di sini berkata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi eh, termasuk orang yang zalim minal zalimin ya dimana mana eh, di, eh, Yunus alaihissalam mengakui gitu mengakui kesalahannya ya yang dimana dia meninggalkan kaumnya dan tidak sabar menghadapi kaumnya sehingga keluar dari negeri uh, tempat kaumnya yang uh, tempat kaumnya tempat, apa, tempat tinggal gitu ya. Jadi intinya uh, di sini kesalahan minadz zalimin orang kes, menyadari kesalahannya yang dimana dia meninggalkan kaumnya dan tidak sabar kemudian dia pergi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala ya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata yang terakhir minadz ini juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman. Maksudnya bukan aku masuk ke dalam ikan paus bukan kezaliman Allah, tapi kezaliman diriku minadz zalimin Ini pengakuan kezaliman dirinya, kesalahan dirinya terhadap Allah dan mensucikan Allah dari kezaliman. Nah, ini. Jadi bukan Allah mendolimi diriku tatkala aku dimakan ikan paus. ini ini untuk mensucikan Allah dari dari hal yang uh, jelek gitu kan. Jadi menisbatkan zalim kepada dirinya sebagai itirafan, pengakuan oh, penyesalan. Dan yang berhak untuk berbuat zalim adalah hamba. Allah tidak zalim sedikit pun. Nah, ini kata-kata minadz zalim. Ini penyesalan ini mengakui eh, kesalahan dan dosa ya. Yunus alaihi salam. Berkata Syekh Sa'di ya rahimahullah taala eh, tentang kalimat yang agung ini, zikir yang agung. Dalam kalimat ini ada pengakuan ya mengakui Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang memiliki sifat uluhiyah yang sempurna. Nah, di sini ada kata la ilaha illa anta. Ini sebuah pengakuan dari hati, dari lisan, dari amal perbuatan ya. E, mengakui bahwasanya uluhiyah itu milik Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya dan mensucikan dia, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua apa? kekurangan dan dari semua aib dari semua kekurangan, dari semua aib, dari semua apa sesuatu yang jelek gitu. Dengan kata-kata apa? Subhanak. Subhanak ini untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, dari kejelekan gak ada sedikit pun. Ya, di, di, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minadz zalimin, kata-kata minadz zalimin aku ini termasuk orang-orang yang zalim, ini adalah pengakuan zalim terhadap dirinya. Karena orang yang zalim itu kan ada tiga macam, Pak. Artinya zalim itu ada tiga macam. Ada zalim uh, apa namanya? Zalim terhadap dirinya. Yaitu zalim terhadap dirinya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zalim yang apa? mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Dan ada zalim kepada orang lain. Ya, ini dosa yang dilakukan terhadap orang lain, mengambil hak orang lain ya dalam muamalah dalam yang, yang lainnya. Nah, ini jadi eh, pengakuan ya eh, kesalahan uh, Yunus alaihissalam dirinya uh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain jika seandainya Yunus alaihissalam tidak bertasbih dengan tasbih tersebut ya tidak ber apa namanya tidak ya tidak uh, tidak berdoa dengan tasbih tersebut maka akan dibiarkan sampai hari apa namanya sampai hari kebangkitan sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat 143, 144, falaula annahu kana minal musabbihin, ya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan paus itu sampai hari berbangkit, sampai hari kebangkitan. Subhanallah. Ya. Nah, di sini jika seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak mengucapkan tasbih ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dibiarkan sampai hari kebangkitan hari kiamat. Berkata Ibnu Katsir, ya, kila maknanya ada yang mengatakan maknanya maksudnya ayat yang tadi falaula in, falaula annahu kana minal musabihin. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ya, maksudnya di sini eh, kalau seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak mengucapkan tahlil, tasbih, kan di sini ada tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, subhanaka dan wa i'tiraf lillahi bil khudu' dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya dengan merendahkan diri gitu. Wa taubah dengan taubat kepada Allah kembali kepadanya, wa ruju' kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsirannya. Ya, jika seandainya uh, dia di sini kan jika maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang apa namanya mengucapkan tahlil tasbih doa tadi kemudian mengakui Eh, kesalahannya dengan merendahkan diri pada Allah dan bertobat kepada Allah kembali kepada Allah ya ada yang mengatakan juga jika seandainya dia bukan orang yang taat kepada Allah atau bukan orang yang uh, mengerjakan sholat atau yang bukan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan paus sampai hari kiamat. Maksudnya, ya jelas Yunus adalah yang taat, yang berzikir, yang banyak berzikir, ya banyak sholatnya. Karena hal demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Yunus, ya eh, apa dari eh, ikan paus tersebut. Jadi keluarkan akhirnya dalam waktu tertentu di, di, dikeluarkan dari perut ikan paus. Ini yang dikatakan oleh eh, Sa'id bin Jubair makna tersebut. Juga Ibnu Abbas dan Abu Aliyah dan Abu Hak ya mengatakan demikian. Maksudnya eh, jika seandainya ya, Yunus bukan termasuk orang yang uh, taat, bukan termasuk orang yang suka sholat, yang berzikir kepada Allah, yang mengucapkan tahlil tasbih dengan doa tadi, maka akan dibiarkan. Ya. Karena Yunus adalah hamba soleh, maka di eh, akhirnya diselamatkan dari ikan paus tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengijabah apa namanya? menjawab doanya Yunus alaihissalam. Emang ada riwayat tapi doib dalam kisah Ibnu Kasir kalau lihat hadisnya doib doibkan oleh saya Salim eh, Al Hilali Al Hilali ya. Beliau mendoibkan kisah tatkala Yunus itu berdoa, kemudian doa ini kedengar sampai ke arsh. Tapi ini doib hadisnya. Sampai kedengar di arsh ada malaikat mendengar, ya Allah ada doa seorang hambamu yang yang sayup-sayup gitu kan rendah sekali Iya kata Allah itu adalah hambaku Yunus di dasar lautan di apa di dalam perut paus aku memujinya tapi ternyata ini kisah nggak benar memang diriwayatkan oleh ashabus sunnah al baihaqi yang tapi ini doaib nggak perlu ada kisah itu ya intinya Allah mau mendengar Allah mendengar tasbihnya Yunus penyesalan Yunus dalam perut uh, ikan paus maka fasta jabenalahu wana najainahu minal gham maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah ya fastajabna lahu maka kami telah memperkenankan doanya tuh dan menyelamatkannya dari kedukaan fanajainahu minal gham ya dan kami menyelamatkan dia dari kesempitan tersebut dari kedukaan tersebut yaitu maksudnya kami mengeluarkan dia Yunus dari perut ikan dan dari kegelapan yang ada di dasar laut tersebut wa kadzalika nunjil mu'minin terakhirnya kan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ya, diselamatkan. Kalau orang biasa ya udah mati, ya. satu hari udah mati mungkin ya. Udah hancur itu ya. Ini adalah mukjizat Yunus alaihissalam. Maksudnya di sini dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman yaitu jika mereka berada di dalam kesulitan mereka kalau orang beriman kalau dalam berada dalam kesulitan mereka berdoa kepada kami mereka berdoa kepada Allah dengan penuh berserah diri seperti Yunus berserah diri Kata-kata minaz zolim ini suatu totalitas berserah diri, menghinakan diri pada Allah, butuh kepada Allah. Nah, udah begitulah orang beriman. Kalau suatu keadaan langsung beriman kepada Allah dengan berserah diri dengan pengakuan banyak dosa dan yang lainnya. Ini salah satu sebab diijabahnya doa. Jadi demikianlah jika mereka orang beriman itu ya, dalam kesulitan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh berserah diri Eh, terlebih lagi jika mereka menggunakan doa ini, doa Nabi Yunus alaihissalam di saat ya mendapatkan apa ujian dari Allah subhanahu wa taala, bala dari Allah. Kedua ini sebagai apa namanya sebagai wasilahnya supaya Allah membuka apa namanya membuka jalan ya mengangkat musibah atau ujian yang yang yang, yang diterima oleh orang beriman. Yang intinya sini anjuran menggunakan doa tersebut telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa ini ada anjuran dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal dalam dalam musnadnya dari Sa'id eh, dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda nikma da'wati dhinnun ya nikma da'wati dhinnun idh huwa fi batnil hud. Nah, Sebaik-baik doa adalah doa zunnun. Kenapa Nabi Yunus Yunus bin Mata dikatakan zunnun oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya zunnun. Atau zinnun di sini zunnun itu pemilik ikan. Nun di sini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nun adalah hud. Jadi nama lain daripada bukannya ini bahasa Arab ini bahasa yang luas ya. Kan nama aslinya samak ikan itu. Tambah hud lagi, tambah nun lagi. Karena dikatakan ikan paus itu nun konon besar seperti nun gitu. Kan? Kalau gini kalau ekornya begitu ke atas kayak nun gitu, nun kan gini. <laughs> Kan dikatakan nun. Orang Arab itu ikan paus ukuran besarnya seperti nun. Ikan paus kalau ekornya ke atas Pak, kayak ke atas. Kayak nun itu, kepalanya gini, gini <laughs> ke atas. Ini lah. Jadi nun di sini dikatakan oleh Allah nun pemilik ikan. Maksudnya dia kan yang di dalam ikan memiliki ikan paus itu gitu. Ah, ah, jadi <clears throat> dikatakan zunnun. Maka Rasul juga mengatakan nikma nikma dakwati zunnun Sebaik-baik doa adalah doanya zunnun yaitu Yunus bin Mata. Ketika berada di dalam perut ikan, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya, e, tidak ada ilah yang berhak diibadahin selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, fa innahu apa fa innahu lam yada biha muslimun rabbahu fi syai'in qattun illa istajabalahu. Nah, sesungguhnya uh, di sini ada tambahan tadi sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Karena tidak ada seorang muslim pun di sini ya tidak karena tidak ada seorang seorang muslim pun yang berdoa kepada Robnya dengan doa tersebut melainkan pasti akan dikabulkan pasti akan dikabulkan ini, ini harus diamalkan doa ini dibaca sebelum membaca doa yang lain di depan setelah puji tuhan pada Allah baca ini ini sebagai doa wasilah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini dulu saya udah mengamalkan doa ini dulu kan eh, ini sebagai pengalaman eh, awal nikah nggak nggak langsung punya anak satu tahun tapi yang belakangan nikah belakangan ya, belakangan ya setelah saya langsung hamil teman-teman gitu ya, di, di rumah uh, ya karena ditinggal mungkin ke sini <laughs> pas kira pulang kata bapak mah teman-teman kamu yang belakang udah punya anak udah hamil ya enggak kamu belum kamu ada beban dalam hati kan sedoa ini terus berdoa terus sujud sebelum minta karena anak sekarang malah langsung datang yang empat kan <laughs> terus-terusan apa gantikan subhanallah ya ini kasih yakin dengan doa ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. E, apa namanya Allah akan beri jalan keluarnya hadis yang sahih surat Tirmizi dan Anasai hadis sahih sahihkan oleh Syekh Albani ini berkata Syekh Abdul Razak ya tapi sebelumnya sini ada ya yang mengenai ini isinya ini e, zikir yang agung ya di mana <clears throat> zikir pengakuan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat la ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim ya. Nah, berkata Syekh eh, Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar hafizahullah, taala eh, beliau mengatakan dalam fiqh dalam fiqh uh, eh, doa apa fiqh doa wal azkar ya dalam fikih doa dan zikir beliau mengatakan ini doa doa yang sangat agung tatkala mensyarah doa ini doa Nabi Yunus alaihissalam ini adalah doa yang sangat agung yang dimana di e, <clears throat> diucapkan oleh hamba yang soleh itu Nabi yang soleh Yunus alaihissalam tatkala di dalam perut ikan paus yang dimana doa, doa ini mengandung tiga apa namanya tiga keutamaan Maksudnya doa ini mengandung tiga, tiga kandungan yang sangat agung. Maksudnya di sini maksudnya ya. Jadi ada tiga kandungan yang sangat agung dalam doa ini. Beliau teliti. Yang pertama adalah kandungan yang pertama yang agung la ilaha illa anta. Yang pertama, ya lafaz la ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali engkau. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di dalam lafad ini terdapat penetapan ya penetapan keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana mana uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ya uh, itu adalah ya, ya mengandung di dalamnya kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan apa namanya? ya rahmatnya dan kesempurnaan hukumnya atau disebutkan apa kebijaksanaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya Maha Esa di dalam uluhiyah dan dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terkandung kesempurnaan ilmu, kekuasaan, rahmat dan juga kebijaksanaannya. Dan di dalam kalimat tersebut ada penetapan ihsan ya ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalam kalimat ini karena Allah sebagai ilah yang disembah maka Allah memiliki sifat ihsan ya melimpahkan kebaikan kepada hambanya ya melimpahkan kebaikan kepada hambanya fa innalillah karena sungguhnya al-ilah sesembahan itu adalah makhluk yang yang diibadahi yang disembah karena Allah al-ilah nama al-ilah itu al-makhluk yang disembah ya yang disembah yang dimana hati itu rindu selalu bergantung selalu condong kepadanya mereka katakan makhluk Makhluk itu yang yang dimana seluruh hati tertuju kepadanya. Ya, yang tuju ke, kepadanya, ya, merindukannya, bergantung kepadanya. Maka eh, yang dimana hamba ya, seorang hamba harus apa namanya? dia meng, mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ilah yang dimana dia yang berhak untuk diibadahin oleh seluruh hamba. Kenapa harus diibadahin? Karena Allah memiliki sifat sifat yang sangat sempurna. Ya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat yang maha sempurna yang mengharuskan dengan memiliki sifat tersebut mengharuskan hamba apa mencintainya yang cinta se apa eh, totalitas ya yang dicintai secinta apa namanya cinta yang paling tinggi gitu nggak ada cinta setelah apa setelahnya atau di atasnya maksudnya gini ya karena Allah memiliki sifat yang sempurna, ya, maka wajib ya e, dicintai oleh hamba-hambanya. Karena dicintai oleh hamba hambanya, ke hambanya itu tuh taat totalitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini ibadah itu e, mengandung dua unsur yaitu kecintaan yang total, puncak kecintaan dan puncak penghinaan diri. Di sini maksudnya ya. Jadi namanya ibadah itu e, terkandung di dalamnya itu ghayatul hub apa ke, puncak kecintaan dan ghayatul zul yaitu puncak apa namanya e, menghinakan diri atau namanya sini puncak ketaatan ya. Puncak apa namanya e, ya menghinakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya suatu ibadah. Nah, e, jadi dalam kalimat la ilaha la ilaha illa anta intinya ini ada penetapan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah satu-satunya yang berhak diibadahin karena dialah ilah. Ilah itu dari kata ma'luh yang dimana seluruh hati itu condong kepadanya, rindu kepadanya seluruh makhluk <clears throat> bergantung kepadanya. Ya, maka karena apa namanya? Karena seluruh makhluk bergantung kepadanya, dialah yang berhak untuk diibadahin. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahin memiliki sifat yang sempurna yang sehingga melazimkan, mengharuskan hamba untuk apa mencintainya ya, di atas segala-galanya gitu dan ditaatinya dengan totalitas maka inilah adalah bentuk daripada ibadah dari kata inilah lahir peribadatan dari la ilaha illa anta ini lahir peribadatan seluruhnya dalam Islam dari dari mulai sholat zakat haji puasa semua macam ibadah dari kalimat ini yang agung ya kemudian yang kedua yang kedua Eh, dari kalimat ini dari zikirnya Yunus alaihissalam ini subah apa la ilaha illa anta subhanaka ini inni kuntu minadh dhalimin yaitu subhanak ya kalimat yang kedua subhanak di sini itu firman Allah Subhanahu wa taala subhanak ya maha suci engkau kata-kata maha suci apa maksudnya di sini di dalam kalimat ini subhanak maha suci engkau terdapat penetapan menetapkan Allah itu maha sempurna ya yang dimana Allah uh, suci dari segala kekurangan dan aib. Ya, jadi Allah Maha sempurna segala sisi sempurna sehingga apa? meniadakan segala kekurangan dan aib. Apa? Ya aib sesuatu yang jelek dari Allah itu ditiadakan. Dan apa? menetapkan apa? kesempurnaan, keagungan ya bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi sifatnya, perbuatannya, namanya. Ya, jadi Eh, semua apa yang kurang, semua aib itu terlepas dari maksudnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh eh, sifat Allah dari kekurangan, dari aib, dari sesuatu yang jelek. Jadi itu disucikan dengan subhanak. Jadi orang ketika bertasbih itu mensucikan Allah <clears throat> dari segala <clears throat> yang kurang. Aib enggak ada sedikit. Ya kalau manusia ada kekurangan sih manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, maka orang dengan bertasbih subhanallah itu mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib dan yang lainnya. Maka kata-kata la ilaha illa anta subhana kalau digabung ya la ilaha illa anta subhana tidak ada tuhan yang berhak diibadahin kecuali engkau subhanak maha suci engkau maka berkata Syabul Razak di sini kalimat ini mengandung <clears throat> tentang nama-nama Allah Al-Husna yang indah, yang baik dan sifatnya yang agung, yang tinggi. Dari dua lafaz ini kalau digabung maka ya mengandung mengandung makna apa seluruh seluruh nama-nama Allah yang baik masuk ke dalamnya dan sifat-sifat Allah juga yang yang apa? yang yang tinggi. Ya, ya. Jika di sini dalam, dalam kalimat ini terdapat apa? pujian kesempurnaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa seluruh pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika orang mengucapkan kalimat ini ada kandungan di dalamnya disertai apa? pujian. Ya zikir juga ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh pujian, seluruh apa namanya? kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika apa mengucapkannya ya, kita ya, harus dibarengi dengan apa? perasaan merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah dan disertai kecintaan dan al-khudu, apa ketundukan. Nah, ketika mengucapkan kalimat ini harus dibarengi dengan menghinakan diri, Pak. Merendahkan diri depan Allah. Kita itu fakir gitu, nggak ada apa-apanya. Wal hub, kecintaan totalitas, wal khudu dan apa namanya? ketundukan totalitas. Ya, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanak. Nah, intinya dari kalimat ini dari subhanak adalah mensucikan Allah Member, ya, mensucikan Allah membersihkan Allah dari segala kekurangan kejelekan aib yang lainnya dan menetapkan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya dari seluruh uh, nama-namanya sifat-sifatnya ya perbuatannya agung dan uh, husna ya, baik dan juga uh, terpuji semuanya terpuji apa seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus mengucapkan subhanak di sini memuji Allah tatkala Nabi Yunus apa terkena apa di lahap ikan paus sesuatu yang sesuatu yang buruk kan sesuatu yang jelek gitu. Sesuatu yang buruk yang jelek tapi Nabi Yunus mensucikan Allah. Nah, ini kan suatu apa? Kandungan apa? Merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Ya, kita hamba hanya nurut saja. Mau diapain oleh Allah, ada hikmahnya seluruhnya. Apapun musibah yang kita terima. Semuanya ada hikmah di balik itu, hikmah yang besar. Kalau sesuatu yang kita eh, kita melihat musibah itu suatu yang jelek ya, suatu yang tidak senang hati itu. Padahal Allah di depan Allah ada suatu hikmah yang besar. Musibah apapun. Ingat ada sebuah kisah salafus soleh sebuah ulama besar namanya Kilabah. Namanya Kilabah ulama besar. Ini tahun 100, 1200 eh, Hijriah. Kilabah ini dia ulama besar awalnya, kemudian karena diuji oleh Allah keluarganya, seperti Ayub alaihissalam keluarganya habis sistem satu orang anaknya, remaja. Kemudian matanya buta, diberi buta, asalnya melihat jadi buta. Tangannya terpotong, atau kecelakaan apa, nggak diriwayatkan. Kedua tangannya terpotong. Dan dia masih bisa jalan tapi nggak bisa apa-apa, udah tua akhirnya dia meninggalkan kaumnya, meninggalkan uh, apa uh, daerahnya karena melihat keadaannya udah fakir. Dibarangi dituntun sama anaknya yang masih kecil. Ini kisah wakil hamba ya, yang sabar, seorang yang, ulama yang sabar, namanya Abu Kilabah. Keluar <clears throat> kemudian tinggal di padang pasir sebuah jauh dari orang lah gitu. Kemudian dia apa namanya ya isinya uzlah dia disertai anak yang masih kecil yang umur 14, 14 tahun 14 eh, tahun lah ya kemudian suatu saat ada lagi ulama tolabul ilmi lah jadi dia menjadi ulama akhirnya dia melihat di sebuah padang pasir ada tenda gitu kan tenda kita katakan gubuk gitu begitu masuk nggak ada apa-apa cuma ada orang tua udah jenggotnya putih tapi dia ngucapin doanya itu dia ngucapin alhamdulillah bini binikmatati musolihat. Kemudian memuji Allah, memuji Allah terus memuji Allah setiap saat memuji Allah, terus memuji Allah didengerin terus. nggak ada siapa-siapa cuma orang tua ini itu didekati. Begitu tahu ada kan orangnya nggak lihat, siapa kamu? Ya, saya ini orang musafir gitu kan. Saya di, di perjalanan melihat ada ini ada kemah itu ada rumah, ternyata Anda di dalamnya. Nggak ada siapa-siapa. Ada saya ditemani anak saya masih kecil tapi dia keluar cari makanan Kemudian terus saya perhatikan Anda dari tadi, mengucapkan zikir alhamdulillah terus, alhamdulillah, alhamdulillah berzikir terus. Terus kalau kamu nggak punya tangan, kemudian kamu buta juga. Terus orang itu mengatakan, "Ya alhamdulillah saya nggak punya tangan, tapi banyak orang yang cacat lumpuh." Nah, saya masih alhamdulillah masih apa nggak diberi tangan tapi organ tubuh yang lain masih ada kepala saya masih ada alhamdulillah tadi ya terus anda juga buta ya masih mencapai alhamdulillah alhamdulillah saya buta saya masih bisa berzikir pada Allah ya lisan saya tidak bisu saya bisa mendengar juga alhamdulillah yang lain jadi buta mata tapi telinga saya bisa mendengar dan e, lidah saya masih bisa berzikir terus di, di, di, di apa anda tidak punya siapa-siapa, cuma anak Ya, alhamdulillah orang lain nggak punya siapa-siapa, cuma sendiri hidupnya tapi ada anak anak saya. Terus ucapin alhamdulillah semua alhamdulillah. Terus uh, akhirnya dia ya ucapin apa yang terakhir alhamdulillah saya masih menjadi orang Islam, masih diberi hidayah oleh Allah. Banyak orang yang orang kafir tidak beri hidayah saya diberi hidayah Islam meskipun saya lumpuh saya nggak bisa uh, apa namanya nggak bisa lihat ya Oh, nggak uh, bisa jalan juga gitu kan diam aja karena sakit terus ngucapin semua ya, nikmat Allah disebutin semua nikmat uh, ininya apa nikmat uh, Islam nikmat ibadah bisa berzikir di sana masih bisa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala wah kagum gitu kan orang ini sudah kayak gini sudah pokoknya udah, udah penderitanya luar biasa tapi masih memuji Allah memuji Allah terus memuji memuji saya tidak mau keluar dari lidah saya ini sesuatu yang bisa mengurangi pahala kesabaran saya ini. Gak mau. Dia ucapin Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Luar biasa. Akhirnya, karena kasihan mau meninggalkan uh, orang tua ini, dia bertanya, kemana anakmu yang kecil kok nggak datang-datang? Iya coba cariin, siapa tahu dia mungkin dia meninggal. Kalau meninggal, jangan ceritakan kepada aku gitu. Aku tidak punya keluarga lagi. Uh, ya coba lihat gimana dia. Kemudian begitu dicari, ternyata anaknya itu diterkam serigala. Tuh, makanya uh, ini Syekh ini ya ya sabab seorang pemuda ini tambah dia uh, sedih kan, aduh kakek ini mesti tinggalin gimana? Uh, anaknya dimakan serigala men meninggal kan terkoyak-koyak tubuhnya. Akhirnya dengan sedih dia datang mengabarkan bahwasanya anakmu itu meninggal dunia termakan serigala. Akhirnya ulama itu tersendat-sendat kan tapi masih mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu. Terus tersendat-sendat lama, tersendat nangis. Tapi nangisnya ditahan. Jadi ada sendatan gitu. nggak mau nangis senggukan. Uh, senggukan. Jadi ditahan kan? Jadi ke napas akhirnya ya qadarullah. <laughs> Meninggal dunia ulama. Enggak tahu ini orang ini itu dia ulama, nggak tahu. Terus akhirnya dia oh, tambah sedih nih nggak ada siapa-siapa sendirian mau ngurus jenazah seorang tua ini akhirnya dia keluar nyari orang-orang ada orang yang lewat itu begitu tahu eh, tolong ini kita mau menguburkan jenazah seorang kakek-kakek udah tua coba lihat pas dilihat kain kapan jual subhanallah Abu Kilabah karena kamu kenal ini adalah dari kampung kita maksudnya dari daerah kita diserang ulama ulama besar karena ditimpa ujian dia nggak mau membebankan kepada eh, masyarakat nggak mau hanya dia meninggalkan kita katanya gitu subhanallah ini seorang iya dicium sama ini adalah ulama-ulama besar kata mereka, ya, orang yang alim, orang yang sabar, subhanallah. Terus di, dikuburkan. Ini subhanallah ini kisah sebagai ibrah ya bagaimana seorang ulama dengan keimanannya yang diuji luar biasa, maka dia mengatakan dia diuji seperti Nabi Ayub alaihissalam. Seperti Ayub alaihissalam ya, tapi ya Ayub lebih dari segala galanya ya kalau Allah mengembalikan lagi tapi ini ya akhirnya setelah itu ada kisah panjang lagi kisah pemuda ini akhirnya bermimpi setelah itu bermimpi dalam mimpinya ketemu dengan kakek ini dengan wajah yang putih pakai baju putih bersinar dan ngucapin alhamdulillah sekarang bisa lihat <laughs> kata dia kan Allah menggantikan pahala yang besar sekali innama yuwaffas sabiruna apa dalam sebuah ayat sesungguhnya apa Allah memberikan pahala kepada orang sabar pahala yang berlipat-lipat tidak terbatas bi hisab apa al ayat dengan pahala yang tanpa batas orang-orang sabar jadi ketemu dalam mimpinya itu dengan bersih mukanya bersih pakai baju putih bersih dan bisa melihat dan punya tangan dan mengatakan alhamdulillah Allah menggantikan surga kepada aku nah, subhanallah ya mimpi si pemuda tersebut dan diabadikan dalam buku-buku dan dia karena pemuda itu akhirnya jadi seorang ulama karena dia rela untuk trouble ilmi kalau para ulama itu ya menemukan kejadian di perjalanan itu yang suatu luar biasa jadi sebagai ibroh pelajaran eh, untuk pelajaran bagi dia untuk menjadi seorang ulama ya subhanallah ini intinya tentang kesabaran Intinya ya subhanak maha suci Allah di sini kata-kata maha suci Allah maha suci engkau adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dari segala uh, aib dari segala hal yang jelek ya tidak pernah disandar tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang yang jelek makanya di sini Yunus alaihissalam mata apa ini kuntum minal zalimin disandarkan kepada dirinya sebenarnya aku cuma orang yang zalim gitu bukan Allah yang zalim masukkan aku dalam ikan paus tapi aku yang berbuat kesalahan ya. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga ini adalah ini kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang yang zalim. Nah, dalam kalimat ini terdapat apa? pengakuan, pengakuan dosa ya, dosanya, dosa uh, Yunus alaihissalam, kesalahan ya, yang kita anggap sih enggak bukan salah ya, tapi eh, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan demikian. Jadi intinya dalam kalimat ini ada pengakuan kesalahan gitu, pengakuan dosa ya, mengakui ya dan mengakui hakikat keadaannya ya keadaannya yang penuh dosa yang namanya manusia itu tempatnya kesalahan dan dosa dan sekaligus dalam kalimat ini ini terminal zalimin itu terdapat kandungan memohon maghfirah dari Allah mohon ampun ya dari kalimat ini juga pengakuan ya pengakuan terhadap kesalahan dan dosa-dosa dan juga mengandung apa? Permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini permohonan ampun. Karena apa? Karena perlu diketahui namanya suatu permohonan ya apa apa talib ya, orang yang memohon gitu, orang yang berdoa atau sa'il orang yang meminta ya dalam Al-Qur'an maksudnya kadang bentuknya itu dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah dengan uh, dengan sirah, dengan kalimat ya ya langsung dengan kalimat permintaan. Misalkan contohnya Allahumma Allah, Allah, Allah maghfirli gitu ya atau Rabbana firli itu dengan dengan permintaan. Kadang juga yang namanya permintaan itu tidak langsung dengan dengan lafat minta gitu. Tidak lafaz urzukni ya Allah, beliau aku rezeki tidak, tapi kadang dengan lafat khobar. Dengan lafat khobar itu mengabarkan. Tidak ada permintaan, tapi di sana ada kandungan gitu. Jadi lafaznya lafaz khobar saja seperti ini. Ini kuntu minadh-dhalimin, enggak ada permintaan, tidak ada permintaan maghfirah, tapi ini apa? lafadznya lafad kobar, kabar, tersiratnya apa? Mohon ampun. Ya, mohon karena namanya permohonan gitu doa ya, eh, dalam Al-Qur'an dalam sunnah kadang tidak langsung ada ada dua ada dua bentuk kadang dengan lafadz langsung mem meminta urzukni eh, apa ighfirli kadang juga dengan lafadz yang mengabarkan keadaannya ini kuntum zolimin. saya ini termasuk orang zalim maksudnya minta pengampunan. Saya ini orang berdosa minta pengampunan gitu ya. Jadi maknanya tersirat. maknanya ter tersirat. Permohonannya ter tersirat ya, tidak uh, tersurat gitu ya. Contohnya di sini adalah doanya Yunus alaihissalam dengan sigoh khobar ini kuntum minal zalimin sungguhnya aku termasuk orang yang yang zol, yang zalim jadi mensifati keadaannya ya keadaan eh, dia sebagai yang meminta ya, yang penuh dosa penuh kesalahan intinya apa meminta uh, eh, magfirah, minta diampuni dosa-dosa tersebut ya. Allah alam bisawab. Ya, intinya dalam eh, tiga kalimat ini uh, dalam tiga maksudnya dalam satu kalimat tergantung tiga tiga kandungan yang agung yaitu kandungan uluhiyah, kalimat la ilaha illa anta, penetapan oleh subhanaka ini mensucikan Allah ya. Kalimat tasbih. Kemudian ini kuntum minadh ini adalah doa doa maghfirah, doa minta ampun yang di, yang diawali dengan pengakuan dosa kesalahan. Maka berkata Al Imam Ibnu Qayyim uh, eh, Al Jauziyah rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad menambahkan adapun tentang doanya Dzun uh, Dzinnun ya maksudnya Dzinnun atau Dzinnun sama doanya Yunus bin Mata sesungguhnya di dalam doa itu ada kandungan ya, yaitu kesempurnaan tauhid, pengakuan tauhidullah. Ya, dan juga e, mensucikan Rob mensucikan Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala ya dari segala kekurangan, dari segala aib. Dan juga yang ketiga wal i'tiraf yaitu pengakuan seorang hamba terhadap apa? kezalimannya, kesalahannya ya terhadap apa ya dosa-dosanya ya dia berbuat zalim kepada dirinya itu berbuat salah berbuat dosa nah ini adalah suatu hal yang apa yang sangat jelas atau yang sangat jelas atau sangat gamblang ya sebuah doa yang uh, pasti diizabah pasti diizabah dengan didahului dengan demikian menyebutkan tentang ketauhidan pengakuan ketauhidan kepada Allah la ilaha illa anta subhanak la ilaha la ilaha illa anta itu pengakuan tauhid Kemudian subhanak ini tanzih, mensucikan Allah. Wa ini kuntu minadz ini pengakuan dosa dan meminta maghfirah. Ini suatu cara kata tahapan kata Ibnu Qayyim ya yang sangat e, jelas, sangat gamblang ya doa yang pasti diijabah. Doa ini digunakan untuk apa namanya? tatkala e, untuk menyingkap atau mengangkat apa? musibah atau kesempitan hidup atau kesusahan atau kegalauan hidup gitu kan. Eh, dengan doa ini cocok di didawamkan, dizikirkan apa namanya di wiridan gitu. Dan ini adalah se, apa wasilah wasilah yang paling jelas, paling terang. Ya, eh, doa ini sebagai wasilah, wasail. Ya, yang dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? memohon apa? untuk ke, uh, diberikan apa? manfaat atau maksudnya apa? kebutuhannya ya, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini sangat bermanfaat untuk mengangkat musibah, mengangkat kesempitan hidup, kesusahan hidup, kegalauan hidup juga doa ini sangat uh, bermanfaat untuk wasilah apa? mendatangkan sesuatu yang kita inginkan faedah ya, kebutuhan hawaid di sini maksudnya. Kita ingin apa? Dengan doa ini diawali dengan doa ini. Ucapin tiga kali. Kalau berdoa ucapin dua tiga, tiga kali. Bukan doa yang lain. Insya Allah. Wa antum al muqin al muqinuna bil ijabah. Nah, kamu harus yakin tentang oh, doa itu pasti diijabah. Dan sebelum berdoa, eh, ketika berdoa itu ya Allah sudah mengijabah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa ini qarib. uji budak wa idza da'an falyastajibu. Ya, itu apabila bertanya hamba aku tentang aku bahwasanya aku ini sangat dekat. Dan apa? Aku apa Allah mengijabah setiap orang yang yang berdoa kepadanya. Diijabah oleh Allah. Allah sangat apa? Tidak apa uh, tidak akan mengingkari janjinya. Pasti Allah akan mengijabah doa tersebut. Jadi intinya dalam doa ini ya ada kandungan ketauhidan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa tanzih e, mensucikan Allah Subhanahu wa taala mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari aib, dari kekurangan atau e, sesuatu yang semisalnya dari dari tersebut yaitu yang mensucikan Allah dari yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Juga ada iktiraf pengakuan dosa kezaliman dirinya terhadap ya terhadap dirinya berbuat dosa. Nah, jadi kalau e, seorang hamba mengakui dirinya itu zalim, berbuat salah, ini Maksudnya apa? Dia mengimani, hamba terus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala dan memiliki iqab, siksaan. Nah, jadi kata-kata ini kuntum minadz zalimin, saya ya Allah aku ini termasuk orang yang zalim. Ini mohon ampun. Dia mengimani dalam kata itu mengimani bahwasanya Allah itu memiliki pahala dan memiliki siksaan. Ya, Allah memiliki pahala itu pengampunan, siksaan kalau orang bermaksiat kepada yang tidak mohon ampun kepadanya. Maka kalau memiliki perasaan demikian dengan doa tersebut dan dijiwai ya, dijiwai eh, doa tersebut wa ini kuntum minal zalimin, ini ada apa eh, keyakinan Allah memiliki pahala dan hukuman dan siksa. Maka akan mewajibkan atau maksudnya akan tertanam dalam hatinya penyesalan ketika berdoa dan rujuk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengakui eh, ubudiyah dia selaku hamba di depan Allah dan juga iftiqar masa fakir butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata itu. Ya, jadi dia mengakui dia seorang hamba banyak salahnya merendahkan diri kepada Allah sangat fakir sangat butuh semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa taala Allah nggak butuh sama kita semua butuh kepada Allah subhanahu wa taala fakir kepada Allah subhanahu wa taala maka kata Ibnu Qayyim menambahkan dalam eh, doa ini dalam zikir ini ada empat perkara yang dijadikan was, wasail wasilah untuk berdoa. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan empat, kalau gurunya Syekhul Islam tiga tadi kan? Ya, kalau beliau mengatakan empat, yaitu pertama ada kandungan at-tauhid, yang kedua at-tanzih, mensucikan Allah dari subhanat. Kemudian wal ubudiyah tambahannya penghambaan kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Wal khudu itu uh, eh, tunduk totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Wal i'tiraf yang keempat, pengakuan dosa-dosa. Penyesalan dan pengakuan dosa-dosa. Ini jadi dari zikir ini terkandung wasail, wasilah dalam berdoa yaitu at-tauhid, ya, pengakuan tauhid. Kemudian at-tanzih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, subhana subhanak gitu kan, mensuci engkau, wal ubudiyah wal i'tiraf di yang ditunjukkan dengan wa ini kuntu minadh dhalimin.